Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al Asfar Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab yang ke-46 tentang firasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang uh, hamparan yang Nabi pakai untuk duduk atau untuk tidur. Firas adalah sesuatu yang dihamparkan oleh seseorang di bawahnya ketika dia mau duduk atau tidur. Wakula makana aksarohatan dan dan ketika hamparan tersebut itu makin lebih eh, makin nyaman bagi seseorang, maka itu akan mendorong untuk tidur yang semakin panjang, kemudian banyaknya malas dan malas. baik nama kana ala khilafi dzalika lain hanya jika tidak demikian maka seorang itu akan tidur sesuai dengan kebutuhannya saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki hamparan tidur yang empuk. Beliau cuma punya kain dari wall, kemudian itu yang dijadikan pelapis lantai, kemudian Nabi tidur padanya. Dan adalah tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur karena kebutuhan untuk memberikan istirahat bagi badan. Yakwi ila firashihi, Nabi mengambil posisi di tempat tidurnya sesuai dengan kebutuhan badannya. Menarohah kebutuhan istirahat bagi badannya. Nabi tidak lebih dari itu. Di'annalahu fil hayati karena dalam kehidupan di dunia ini beliau memiliki muhimmatan azimatan tugas yang besar yaitu utusan Rabbul Alamin dan teladan untuk semua para hamba Allah ajma'in. Dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Urwah bin Zubair, dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, hanyalah tempat tidur Rasulullah saw alaihi wasallam hamparan Nabi yang Nabi duduk di atasnya terbuat dari kulit yang kemudian kulit tersebut diisi dengan uh, lifun diisi dengan serabut yaitu serabut pohon kurma. Ya, maka di sini demikian hadis ini juga dihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di sini disampaikan inama hanyalah maka ini adalah di antara asalib gaya bahasa orang Arab untuk al-hasar untuk memunculkan arti hanya bahwa ya, maka dia ini menegaskan dengan cara semacam ini bahwasanya hamparan tidur Nabi adalah seperti itu dan tidak seperti yang lain. Ya, kemudian Nabi katakan inna maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kata Aisyah tetap di tempat tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi tidur di atasnya terbuat dari kulit yang diisi dengan lift dengan serabut pohon ini pohon kurma. Maka Aisyah mengatakan mu alaihi ini menjelaskan tentang ya hamparan tersebut bahasanya dia disediakan untuk tidur dan istirahat Nabi dan tempat tidur yang biasa seorang itu tidur di atasnya biasanya alyanawa aryahasyin indahu sesuatu yang paling lembut dan yang paling enak min adamin dari eh, adamin jamak dari adim artinya kulit yang sudah eh, al madbur sudah disama maka jadi tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sarungnya Nabi atau kasurnya Nabi itu terbuat dari kulit yang disama. Hashwuhu lifun yang diisi dengan serabut. Ya, yeah, di sini maknanya adalah sesuatu yang diambil, yustakot diambil dari pelepah pohon korma. Kemudian hadis yang kedua dan yang terakhir di bab tentang tempat hamparan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ja'far bin Muhammad dari eh, dari ayahnya dia eh, mengatakan suilat Aisyah maka Nabi Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi baitihi. Aisyah ditanya, apakah firas tempat tidurnya Rasulullah ketika di dalam rumah? Maka Aisyah mengatakan min min dari tanah. Ya, Aisyah mengatakan bahasan tempat tidur Nabi itu min min dari dari kulit. Hashwuhu min livin yang diisi dengan serabut. Wasuilat satu dan Habsah ditanya, seperti apakah tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahmu? Maka Habsah mengatakan mishan satu kain yang kami lipat dua kali. Nabi tidur padanya. Maka adalah pada satu malam aku berkata di dalam hati atau kepada para pembantu. Seandainya aku lipat empat lipatan tentu lebih empuk bagi Nabi. Maka aku melipatnya dengan empat lipatan. Maka ketika pagi tiba, Nabi mengatakan, apa yang kalian hamparkan untukku semalam? Ini, maka Hafsah mengatakan itu adalah tempat tidur biasa biasanya. Namun kami tidaklah melipatnya empat kali lipatan. Kami lipat empat kali karena kami katakan itu lebih empuk bagimu. Maka Nabi katakan kembalikanlah pada posisi semula. Karena wata'atuhu empuknya. Ini, Empuknya tempat tidur itu menghalangiku untuk mengerjakan sholat malam. Ya, sanat hadis ini ada Abdullah bin Maimun matukil hadis maka hadis baik sekali tidak bisa dipakai hujah kecuali apa yang disebutkan dari Aisyah dalam jawabannya karena dia sahih karena terdapat hadis uh, sahih yang sebelumnya. maka Mishan uh, Hafsa mengatakan bahasanya tempat tidurnya Nabi adalah Mishan. Mishan itu kisaun kain segi empat yang terbuat dari wall. Pemislu atau semisal itu layakunu murihan lil badani dan tempat tidur semacam ini tidaklah nyaman untuk badan karena ada badannya syai'un khusunah kasar maka kami lipat dua kali lipat, kemudian Nabi duduk badannya. Artinya, nutuwi kami lipat tempat e, al-firas, tempat tidur tersebut. sunnah sunarutu tarfa ala tarfi al-akhar, di mana ujungnya disatukan dengan ujung yang lain. Supaya dia menjadi dua lapis. Wayakunu bihadihi sifat dengan cara ini, maka dia lebih nyaman. Dibandingkan saat ini cuma dipanjangkan demikian saja wala yakhlu tanpa terbebas dari khusunatin eh, kasar ala kulli halin apapun kondisinya. Ya, maka yang dimaksud dengan eh, nusni adalah dilipat, ujungnya sama ujungnya dipertemukan. Ini berarti dua lipatan. Maka dibuatlah sampai empat lipatan menyebabkan ini menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kiamulail. Falamma kana dzata lailatin dan seterusnya ai kalau dilipat empat kali tentu lebih banyak memberikan kenyamanan. Maka kami lipat empat lipatan setelah pagi tiba. Tapi mengatakan apa yang kalian hamparkan untukku kami katakan itu adalah tempat tidurmu. Itu tempat tidurmu sendiri tidak berubah. Cuma kami lipat menjadi empat lipatan. Maka Nabi katakan Berilah banyak kenyamanan untuk badanmu pada saat dia tidur. Kalau Nabi mengatakan, kembalikanlah dia kepada keadaannya pertama. Fa'innahum mana'atni, karena yang menghalangiku adalah empuknya, menghalangiku untuk mengerjakan sholat malam. Ya, maka uh, di sini kita jumpai riwayat dari uh, Ja'far bin Muhammad alias Ja'far As-Sadiq yang biasa diaku-aku sebagai uh, ya diaku-aku sebagai imamnya Syiah Ya, Ja'far bin Yazid Ja'far Sadiq dari ayahnya itu Muhammad Al-Bakir. Ya. Dari ayahnya itu Muhammad Al-Bakir. Dan Muhammad Al-Bakir ini tidak menjumpai Aisyah dan tidak pula Hafsah. Sehingga ada ingkita dalam sanad riwayat ini. Di catatan kaki sanatnya terdapat Abdullah bin Maimun. Matukul hadis saya hadis yang jidan. Tidak bisa dipakai hujah ilama dukira kecuali apa yang disampaikan oleh Aisyah dalam jawabannya. Final sahihun. Maka ilama dukira apa kecuali yang disebutkan tentang Aisyah dalam jawaban tersebut karena itu adalah satu hal yang benar terdapat dalam hadis sebelumnya. Ya, di antara pelajaran yang bisa kita petik, bahasanya disimpulkan dari hadis ini bahasanya tidur dengan menggunakan alas tidur yang empuk semacam dikasih uh, eh, mbak masyui dikasih ya, tempat tidur yang empuk karena ada isinya ya, diisi serabut itu tidaklah bertolak belakang dengan zuhud meskipun tidak sepatutnya terlalu empuk kan itu sebab banyak tidur ya, sebab yang menyebabkan orang banyak ketiduran Nah, kemudian kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Itu bab tentang ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bab, bab yang ke-47 di sambil Nabi adalah tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadu adalah layunul janib. Sikap yang tidak kaku, sikap yang lembut, khaftul junah, khaftul janah sama lembut, tibul muamalah, interaksi yang baik. Buat menjauhi anita ali merasa lebih tinggi daripada orang lain tarafuk merasa lebih tinggi daripada yang lain. Ketawadaan Nabi itu terlihat pada akhlaknya dan sikapnya bersama e, bersama orang lain sebagaimana akan dijelaskan. Ya dari Ibn Abbas dari Umar bin Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana tindakan Nasrani kepada putra Maryam, aku hanyalah seorang hamba, katakanlah hamba Allah dan utusannya." Di sini juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itra artinya melewat batas dalam sanjungan, pujian dan sanjungan. Maka Nasrani berlebihan dalam menyanjung Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu di antara Nasrani ada yang menjadikan Isa sebagai ilah, ada yang menjadikan sebagai anak Tuhan. Matinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, musyrik, orang-orang yang melampaui batas setinggi-tingginya. Wa mahadan eh, wa nahji meskipun ada larangan yang demikian jelas dan gamblang ini kan tapi sebagian orang tidaklah ridha untuk dirinya kecuali sikap berlebihan. Bahkan wasola sampailah keadaannya pada sebagian orang dia sandarkan pada Nabi sejumlah sifat dan hak yang tidaklah pantas kecuali bagi Allah. Oleh karena itu maka banyaklah orang-orang yang berlebihan itu dari kalangan eh, pengikut tarekat maka anda jumpai mereka perhatian untuk berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyanjungnya dengan ya, sanjungan yang tidak diberikan kepada Allah. Dan tidaklah disanjung dengannya kecuali untuk Allah Jalla Ala. Ya, maka mereka tidak peduli dan perhatian dengan itiba dan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi katakan, aku hanyalah seorang hamba, katakanlah wahai hamba Allah dan utusannya. Fal wajib maka kewajiban kita adalah rela dengan pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah bentuk cinta yang sempurna. Dan seandainya Anda merenungkan kalimat yang dipilih oleh Nabi dalam hadis ini, maka Anda jumpai Anda bahasa kalimat tersebut ja'annaha ja'at fi maqamil wasti wal i'tidal. Terdapat pada sikap pertengahan dan proporsional. Karena li'anafiyah karena isinya adalah mengimani dua perkara yang berkenaan dengan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu jadi hamba dan Rasul. Wawa maka beliau adalah hamba Allah yang paling sempurna penghambanya kepada Allah dan merealisasikan ketaatan beliau menyampaikan dengan penyampaian yang jelas sehingga tidaklah Nabi tinggalkan satupun kebaikan kecuali telah Nabi informasikan pada umatnya dan tidaklah Nabi tinggalkan satupun kejelekan kecuali telah Nabi ingatkan untuk waspada. Abdullah hamba Allah karena hamba maka tidak disembah dan tidak boleh diberi satupun sifat-sifat Tuhan ataupun hak-hak Tuhan mahma tafaat makanatuhu betapapun tingginya kedudukannya. Wa rasuluhu dan rasul haknya adalah ditaati dan diikuti. Berjalan di atas jalannya dan men, e, dan meneladani jejak-jejaknya. Maka aku adalah hamba Allah dan utusannya itu menjauhkan seorang hamba dari dua sikap, berlebihan dan al-jafa kurang ajar. Dan terwujud dengannya sikap pertengahan yaitu tidak berlebihan dan tidak berlebihan dalam dosis, tidak pula kurang dosis. Maka jauh, eh, jauh dari sikap hulu itu terwujud dengan merealisasikan iman. Bahasanya beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah. walbut dan jauh dari sikap e, al-jafa, eh, kurang ajar, maka ini yakun akan terwujud dengan merealisasikan iman bahasa dia adalah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi sampaikan bahasanya dia di sini sebutan yang paling mulia bagi seorang hamba adalah ketika dia diakui sebagai hamba Allah yang sejati dan utusan Allah. Kemudian di antara hal yang menunjukkan ketawaduan Nabi dari Anas bin Malik ada seorang perempuan datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan saya memiliki kebutuhan bersama wahai Rasul maka Rasul mengatakan duduklah di jalan manapun ganggang gang manapun di Madinah yang kau inginkan aku akan duduk bersamamu di sini juga dihadirkan Abu Dawud di sananya terdapat Suwaid ibn Abdul Aziz dan dia hadisnya lembek akan tapi ada juga dilihat oleh Muslim, eh, oleh Muslim dari Hamad ibn Salamah dari Sabit al Bunani dari Anas bahasanya ada seorang perempuan yang fi aklihi syai yang akalnya tidak uh, akalnya bermasalah. Ya, mungkin di tempat kita di orang Jawa disebut kurang satu strip. Uh, ya, maka itu ada semacam itu di mana sana dan dia seorang perempuan. Lantas mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya hajat kepadamu. Maka Rasul mengatakan dari Ummu Fulan, lihatlah gang-gang mana yang kau inginkan, sehingga aku akan penuhi hajatmu. Maka Nabi pun uh, bersama si eh, wanita ini di, di sebagian jalan-jalan di kota Madinah sampai dia selesai dari hajat dan kebutuhannya. Ya, maka dalam hadis ini terdapat ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap uh, perempuan ini untuk mendengar apa yang jadi kebutuhannya. Dan Nabi biarkan hak pilih tempat itu kepada si perempuan itu. Nabi tidak mengatakan padanya datanglah padaku di tempat ini dan demikian. Maka dia memilih satu tempat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkannya. Hatta intan sampai selesailah semua apa yang ingin dia sampaikan. Dan telah beliau sallallahu alaihi wasallam tawaduk kepada anak kecil dan orang dewasa, perempuan dan e, perempuan dan budak serta pelayan. Mimma kana law azimul athar yang ini memiliki pengaruh yang luar biasa untuk diterimanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, uh, di antara faedah dari hadis ini di Mauhid dunia disampaikan ini pengarahan agar seorang laki-laki yang uh, ajnabi tidaklah dan bersepi-sepi dengan wanita ajnabiyah. Namun jika wanita tersebut punya hajat, maka dia duduk maka si laki-laki bisa duduk bersamanya di satu tempat yang tidak mencurigakan. Contohnya di pinggir jalan yang jalan tersebut dilalui oleh banyak orang, ya, ya, dilalui oleh banyak orang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian e, memenuhi apa mendengarkan dan menyimak memperhatikan apa yang jadi kebutuhan orang tersebut di pinggir salah satu jalan, jalan atau ganggang gang yang ada di kota Madinah. Karena itu maka e, ketika di tempat semacam ini tidak kita katakan itu khalwah yang terlarang. Dan di antara pelajaran dari hadis ini bolehnya duduk di pinggir jalan karena satu kebutuhan. Ataupun e, eh, yang melarang duduk-duduk pinggir jalan adalah manakala itu mengganggu orang yang lewat Ya, maka uh, hadis ini dalil boleh-boleh saja duduk di pinggir jalan untuk satu keperluan dan kebutuhan. Ya, kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiallahu anhu beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesuk orang sakit dan mengiringi ya, al-janais dan mengikuti perawatan jenazah menaiki keledai, menerima undangan Buddha Dan adalah Nabi pada saat peperangan dengan Bani Quraidah, beliau menaiki kuda yang terikat dengan tali, tertali terbuat dari leaf Ini, pihak terbuat dari serabut. Demikian juga keledai tersebut memiliki ikaf. Ikaf itu pelana, min livin juga dari serabut. Ya, makhtum artinya memiliki khitam, khitam artinya belenggu. Ya, maka di antara pelajaran dari hadis ini ya, menunggang keledai pada orang yang memiliki kedudukan itu tidaklah merusak ya, kehormatan dan nama baiknya. Nah, kemudian uh, ya, hadis ini hadis yang ke-332 di catatan kaki juga dia ke Tirmidzi di Jami' Tirmidzi, Ibnu Majah sanadnya dhaif. Ya, nah, karena tidaklah dikenal hadis ini kecuali dari jalur Muslim Al-A'war dan dia seorang yang sangat lemah hadisnya. Akan tetapi disebutkan pesan-pesan yang tersebutkan dalam hadis ini seluruhnya memiliki dalil-dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali ke sarahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membesok orang yang sakit, baik anak kecil ataupun dewasa, muslim ataukah orang kafir. Dan membesuk orang sakit memiliki fungsi menghibur orang sakit, memasukkan gembira pada hatinya, mendoakannya pada Allah Subhanahu wa taala di samping ada ganjaran yang besar di sisi Allah. Dan Nabi juga menghadiri jenazah Artinya hadir dan bersamanya sampai selesai dimakamkan. Dan beliau menunggangi keledai. Ya, wakan al-himaru dan adalah keledai yu'adu dinilai. Fidhalikal waktu di waktu itu di zaman Nabi adalah akolla wasailin nakli sya'na. Sarana transportasi yang paling rendah kedudukannya. Maka Nabi menunggangi keledai ini bagian dari ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Normalnya orang tidak ada yang naik keledai. Maka dan Nabi menerima doanya seorang budak, seandainya seorang budak yang budak itu mendoakan, memanggil atau da'ahu atau mengundang ke rumahnya untuk sa'il, niscaya Nabi akan mendatang undangan. Dan dengan akhlak yang unggul semacam ini serta adab yang luar biasa semacam ini, seorang itu akan bisa menarik hati orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari peperangan Bani Quraidah, Nabi menunggangi keledai yang telah diberi tali kekang dengan tali yang terbuat dari livin, terbuat dari serabut. Kisah Bani Quraidah telah dikenal di mana mereka membatalkan perjanjian antara mereka dengan Rasul. Dan Nabi telah menjelaskannya di, eh, eh, nakasa mereka membatalkan perjanjian antara mereka dengan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengkhianatinya pada saat hari perang Ahzab. Oleh karena itu setelah Nabi selesai menyelesaikan masalah eh, pasukan Ahzab, Nabi menuju Bani Quraidah dan mengepungnya. Dan berakhirlah pengepungan itu dengan hukuman mati untuk semua laki-laki dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu di atas keledai dan Nabi tali zima e, zimamuhum min lifin dan tali kekangnya itu terdapat dari ya, serabut itu serabut tentu pohon kurma dan Nabi ketika itu memakai ikaf itu pelana namun pelana yang terbuat dari serabut juga ikaf itu sama dengan barzak itulah yang diletakkan di atas punggung keledai sebelum ditum, di, sebelum dinaiki. Maka itu seperti syarat seperti pelana kuda yang diletakkan di atas gundung kuda. Rahal alat dan itu rah, sebagaimana rahal yang diletakkan di atas punggung onta. Maka di sini kita jumpai nama-nama pelana. Kalau pelana onta namanya rahal, kalau kuda namanya sarat kalau keledai namanya ikaf atau ikaf. Maka Nabi berkenan untuk menunggangi kendaraan dengan semacam ini, maka itu adalah bentuk ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Akmash dari Anas bin Malik radhiallahu anhu radhiallahu anhu beliau mengatakan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil untuk acara makan-makan ya, khubuz sa'ir ya, roti terbuat dari gandum sa'ir yang kasar demikian juga kulit yang sudah mulai bau lantas Nabi memberikan respon dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya baju besi masih ada di tempat orang Yahudi Fama wajada karena Nabi tidak eh, menjumpai apa yang bisa menyelamatkan dan membebaskan baju besi tersebut dari tangan orang Yahudi sampai beliau meninggal dunia. Catatan kaki hadis ini diriatkan Imam Ahmad dengan sanad yang daif karena kita ada terputus. Terputusnya Ahmad tidak pernah mendengar dari Anas. Akan tapi Imam Bukhari melihatkan dalam kitabnya As-Sahih dari Jalur Kota ada dari Anas. Bahasanya dia berjalan mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan roti dari syair dan kaki yang sudah mulai membusuk. Sudah mulai nggak enak dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besarnya. Yeah, yeah dir'an lahu eh, baju kemudian jubah milik Nabi Nabi gadaikan di Madinah pada orang Yahudi Nabi mengambil kompensasi berupa gandum di ahli untuk istri-istri Nabi Ya, penjelasan uh, eh, Sa'ab Razak Hafizullah taala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya diundang untuk menikmati makanan yang sangat sederhana. Kulitnya sudah mulai bau, rotinya terbuat dari gandum yang kasar. Tentu Nabi akan menerima ketika Nabi mengiyakan apa Nabi akan yuji ibu mendatang undangan. Maka ini terdapat dalil sempurnanya ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kalau karena ta'am ala ya ilaihi, maka seandainya makanan yang Nabi dipanggil ke sana adalah makanan yang paling sedikit dan paling mudah, fa innahu yujibu ila dalika maka e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meresponnya. Wal ihala dan yang namanya ihala adalah setiap minyak yang yatahidu idaman eh, yang kemudian dijadikan sebagai lau sanikhah ya, artinya hasalalah syekh minataghayyur telah terjadi sedikit perubahan pada rasanya dan baunya bisa babitulil maksi karena lamanya karena sebab lamanya masa e, lamanya e, lamanya dibiarkan tulil maksi dibiarkan demikian saja dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya baju besi dan seterusnya. Terdapat dalam Sahih Bukhari bahasa baju tersebut adalah min dari besi. Dan di sebagian referensi mengatakan Yahudinya namanya Abu Syaham al-Yahudi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beli bahan makanan untuk gandum darinya 20 kilo. Dia mengatakan tidak 30 gandum kasar. <clears throat> dan Nabi tidak memiliki harta yang bisa pakai untuk membeli, maka Nabi jadikan baju besinya sebagai agunan pada orang tersebut. Ila ayah turalahu almal sampai dia mendatangkan hartanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjumpai sesuatu yang bisa membebaskannya, membebaskan barang jaminan tersebut sampai meninggal dunia sampai akhirnya nanti dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita lanjutkan baca isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhana alhamdulillahi rabbil alamin.